Siapa tahu ini termasuk bacaan apa dari ilmu syaraf masdar isim fa'il isim maf'ul isim zaman atau isim makan siapa tahu Ratina لعينا Ini asal katanya adalah ola yakin Bukan ola yakin Ola yakin Artinya apa? Ola ya, yakin Artinya adalah tidur siang Kata ola yakin Kalau ola yang dulu artinya berkata Maka salah satu sunnah di Rasulullah SAW adalah tidur di waktu siang. Ada mengatakan sebelum duhur, tapi saya kemarin baca beberapa terangan itu waktu kaidullah adalah antara tidur dan asar. Kalau kulihat ya, intinya adalah tidur di waktu siang, walaupun sebentar untuk menyisi setan karena setan tidak tidur tidur siang. Nama kila ini adalah iseng makan. Iseng makan. Makilun. Makilun. Kola yakin. Sehingga nanti di uh, hari kiamat manusia akan terbagi menjadi dua yang satu ashabul jannah sebagian adalah penduduk surga sebagian ada ashabul nar sebagian lagi ada penduduk neraka dan penduduk neraka akan masuk ke dalam neraka dan penduduk surga akan masuk ke dalam surga adalah di waktu siang Allah sari hisan karena Allah SWT hisannya sangat cepat dikatakan nggak salah dalam tafsir sehari ya, kita ada puluh ribu tahun lima puluh ribu tahun ini di Makilah ini adalah di waktu yaitu sebaik-baik tempat sehat di waktu siang ya, karena biasanya waktu siang ya itu orang istirahat maka sini saya mengatakan wal qailah takunu fi nisfin Karena itu qailah kita dalam di pertengahan siang, di pertengahan siang. Jadi makila ini adalah makilun ya, makilun. Kalau belajar Sorof biasanya akan belajar namanya ilah ya. Ilah Kenapa kata makilun Asal adalah makilun Makilun Kayak kul asalnya adalah ukbul ya. geser digeser Karena ada beberapa huruf ilah Tiga, alif, bau, dan ya Maka kalau huruf-huruf ilah itu dia berharokat Maka digeser pada huruf yang sahih maka pukul ikut bacaan uful kemudian digeser menjadi ul nah, ukul kemudian karena ada dua sukun yang berjejer maka dihilangkan salah satunya menjadi kul hilangkan alifnya menjadi kul ini jadi ini faedah dari uh, dalam surah Al-Furqan ya makilah Kemudian di antara kelebihan istimewaan dari surah Al-Fatihah adalah dia ruqyah. Annaha ruqyatun azimatun lil marhum. Dia adalah ruqyah yang sangat agung atau sangat besar bagi orang yang sakit. sudah diterangkan juga beberapa atau e, hadis yang menyebutkan tentang e, dalil bahwasanya Al-Fatihah ini bisa dijadikan untuk rukyah Yaitu ketika para sahabat atau sebagian sahabat syariah di Rasulullah SAW ya, ketika diutus oleh Rasulullah SAW itu singgah di satu kaum. Kemudian di situ ada yaitu Sayyidu Ulaika, pemimpin mereka yang mereka terkena yang dia adalah, e, terkena sengatan atau ya digigit ular atau sebangsa bisa seperti itu. Akhirnya oleh e, salah seorang sahabat dibacakan itu surah Al-Fatihah. Bacakan surah Al-Fatihah kemudian e, sembuh ya. diludahi kemudian sembuh atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika para sahabat ragu apakah daging hewan itu kemudian mereka mensyaratkan untuk yaitu diberikan yaitu daging kambing atau kambing kemudian mereka sempat ragu apakah makan atau tidak kemudian tanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian Rasulullah SAW fatahika hingga wa lama, anha rukyah Rasulullah kemudian tersenyum tertawa ya dari mana kau tahu atau apakah kau tahu ya bahwasanya dia itu adalah ru'yah al-fatihah ya, kuduha ambillah fadribuli bisahmin maka ya sisakan untuk aku itu bagian bagian Kemudian di sini kita lanjutkan baca idan kalau begitu fa in ahsana ma naqra ala mardana wa ala ma usiba mina misli hadhihi umuri al-fatihah. Oleh karena itu maka paling baik ahsan yang lebih baik apa yang kita baca atas orang yang sakit di antara kami alam mardona walaman musibah mina dan atas orang yang tertimpa musibah di antara kami imis lihat umur dengan seperti contoh seperti ini ya, perkara ini itu dibacakan apa al-fatihah lakin akan tapi nasallallah ayarhama dzafana akan tapi kita minta kepada Allah agar Allah merahmati kelemahan kami. Fakat ya'ti ahaduna wa yakra al-fatihah ishrina marah. Maka terkadang datang kepada kami ya, datang yaitu salah seorang di antara kami untuk membacakan Al-Fatihah sampai ishrina marah, 20 kali. Wala yabra marid. Akan tapi tidak sembuh orang yang sakit tadi itu. Sahabat tadi itu membacakan Al-Fatihah langsung sembuh. Kita bacanya 20 kali, nggak sembuh-sembuh. Ini sehingga saya mengatakan kita minta kepada Allah untuk merahmati yaitu kelemahan kami. Li'anna al-qari'a ghairu qari'. Karena semuanya orang yang baca waktu itu para sahabat atau sebagian sahabat, salah seorang sahabat itu bukan seperti kita yang baca. Ya, sama yang dibaca, beda kualitasnya, beda kualitasnya. Maka kalau kita telah mendengar kisah ketika zaman Imam Ahmad bin Hanbal, ketika ada seorang dia kerasukan jin, dia kerasukan jin. Datang kepada Imam Ahmad bin Hanbal ya, supaya mengeluarkan jin tersebut dari jasa orang tersebut. Imam cukup memberikan sandalnya, sandalnya bukan orangnya, sandalnya. Kemudian pesan tolong nanti bilang sama jinnya yang ada di tubuh orang tersebut keluar dari tubuh ini. Kalau tidak dipukul dengan sandalnya Imam Ahmad. Kemudian benar, akhirnya apa? Datang kemudian disuruh keluar, kalau tidak mau keluar, pukul sandalnya Imam Ahmad. Apa perkataan dari jin? Jangan pergi dari tubuh ini, pergi dari negeri ini sandal turut. Karena ada perintah Imam Ahmad. Maka coba sandalnya coba mereka, sandalnya, belum Kita orangnya nggak sungguh-sungguh. Beda kualitasnya. Kemudian ketika Imam Ahmad sudah meninggal dunia, datang lagi jadi masuk lagi. Ya mau di seperti seperti dulu nggak bisa lagi karena beda, sudah beda kualitasnya. ini. Wal qira'atu la tanfa eh, la tanfa illa bi salasati syuhudin dan kiroah bacaan tidak akan bermanfaat kecuali terpenuhi dengan tiga syarat. Ya, tiga syarat. Yang pertama adalah qabiliyatul mahal. Tempatnya itu menerima. Ya, penerimaan tempat penerima. Orang yang sakit itu menerima. Artinya Falau kana insanu al makhluk maka seumpama manusia yang dibacakan ayat tadi itu alaihi ghairu qabil ma naf'a ghairu qabil ya. dia tidak menerima maka tidak bermanfaat yakni maksudnya lau qara'ta ala marid fal maridu yasukku Sembahan kau bacakan kepada orang yang sakit dan orang yang sakit itu ragu Fayaqul eh, wa yaqul dan dia mengatakan Allah ma adri an hadza wa Demi Allah saya tidak tahu apa ini. Bacaan apa ini? Adhab ila mustasfa ahsan. Saya akan pergi ke rumah sakit lebih baik daripada dibacakan ayat ini. Saya pergi ke rumah sakit lah. Saya nggak yakin. Nah, ini disebutkan manfaat, maka tidak manfaat seperti ini fa'innau layan tafi maka sungguhnya yang seperti itu tidak akan bermanfaat ya, maka mahalnya tempatnya itu harus menerima menerima karena di sebagian orang uh, ya yang mereka telah mengandalkan akalnya itu tidak meyakini tentang rupiah tentang apa rupiah dia cukup ke rumah sakit saja tidak usah dibaca ajaran seperti itu padahal ini adalah hati yang sahih dan para ulama sudah menyebutkan tentang keutamaan surah al-fatihah ini yang kedua adalah ahliyatul qari keahlian qari Pembaca itu dia ahli enggak? Kalau karena qari' ghair ahli ghair ahli mana nafa'at aidan. Kalau yang membaca dia tidak ahli, maka juga tidak bermanfaat. Juga tidak bermanfaat. Maka di sini dibutuhkan kesolehan juga, ya, kesolehan, ketakwaan orang yang membaca. Ya orang yang baca yaitu ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah Salahiyatul qiraah. Benarnya baiknya bacaan. Dan sampai orang nggak bisa baca Quran mau mencoba nyoba rukyah itu pernah sampaikan nanti mah diajari sama jinnya diajari sama jinnya pikiran jin itu nggak ada yang bisa baca Quran ya bisa bahkan muslim muslimun yang kos itu di antara kami juga ada yang muslim ada yang tidak muslim Wadah nasalbun abaunatun natal Di antara kami ada yang soleh Ada yang tidak soleh Jin itu juga ada yang soleh ya. Berarti kalau sholat berarti juga baca Quran. Maka beban syariat itu untuk manusia dan jin. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak akan terciptakan jin dan manusia, jin dan manusia. Juga beban syariat. Ini. Maka harusnya orang yang membaca dia memperbaiki bacaannya Falau qara'a al-insan ma la yasluh min hadhil azaim wa ma asbaha lam tanfa. Seumpama manusia membacakan ya, <clears throat> manusia tadi membaca apa-apa yang tidak benar dari eh, janji-janji uh, atau azimat ini atau ya bacaan tadi itu kira tadi itu azaim <clears throat> Wa dari dan ya apa yang serupa dengannya maka tidak akan bermanfaat. Oleh nah, karena itu, ya adalah tiga-tiganya ini e, diusahakan untuk terpenuhi orang yang di rukyah dia menerima ya kemudian orang yang membaca dia adalah orang yang baik orang yang soleh dan takwa orang yang dia bertaufik yang bertaufikkan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sama-sama ngobati. Pernah lihat jadilah. Pernah lihat? Pernah lihat jadilah. <laughs> Dulu kecil kan pernah lihat jadilah. Itu yang ngabarin kan Sampai ada dunia. Ya. Iya. Itu. Padahal dunia nggak sholat. Dunia nggak sholat. masuk di orang-orang yang itu kan tentunya bukan malaikat, setan, ya, setan. Ya. ya ini apa? Itu dia nggak soleh. Kadang itulah perbuatan atau permainan setan, ya permainan setan. Ada eh, tetangga yang sama-sama kerja di wading, dia kerja di wading, ada kemudian yang termasuk masjid itu kemudian ada orang yang dia caranya bisa mengobati sendiri itu di pokoknya dikasari dan tau nggak dipisui tau nggak kalau dikatakan kotor keluar mau kalau bisa dia apa dia berkata-kata apa keluar jinnya keluar tapi ingat jin itu pintar ya jin itu pintar ketika dia keluar nah, dengan rasa seperti itu dia keluar berarti besok kalau ada yang masuk lagi seperti itu lagi ya. hati-hati Oleh karena itu Tidaklah orang yang mengatakan orang yang bertawih ya. Berikan Allah subhanahu ta'ala Fala buddha min ahliyatil qari wa qabiliyatil mahal wa salahiyatil makruh bimana annahu sabata min asy-syar'i wa illa fa innahu la yanfa'. Maka oleh karena itu wajib atau harus ya, min ahliyatil qari yaitu orang yang baca itu adalah orang yang ahli yang berpengalaman ya, ya, berpengalaman di antara tanda indikasi orang itu kemasukan jin atau diganggu setan adalah dia sering ya, mimpi buruk mimpi ulang temulang sering apa diganggu seperti itu ya. ini indikasi ya indikasi dia sering kena apa diganggu oleh setan setan itu mahal basalah itu makruh ya itu sempat eh, yang menerima orang sakit yang menerima kajian baca adalah bacaannya adalah baik ya bacaannya adalah baik Maknanya adalah sabatan nasari Dia adalah sabit Yaitu dari syar Yaitu syariat Wa ila fa inul akan tidak maka dia bermanfaat. Walau qara'ta alfa mar wa anta fi syakkin ma intafa'ta. Dan sekiranya engkau membaca seribu kali Sedangkan engkau dalam keadaan ragu Maka itu tidak akan bermanfaat bagimu Ma intafakta Kamu tidak akan mengambil manfaat Jadi ini penting pada sekarang banyak sekali orang kesurupan, ya, banyak sekali kesurupan yang kebanyakan adalah wanita, adalah wanita. Karena apa? Wanita pertama dari sisi apa itu dia adalah orang pasangan. Ketika menerima suatu masalah itu kalau mikir sangat tajam gitu lah, dan mikir banget. Sehingga kadang dia tidak kontrol dia ya, ketika dia posisi seperti itu dia dalam keadaan hilang ya konsentrasinya maka mudah bagi setan untuk masuk kosong pikirannya maka yang masuk adalah setan setan <clears throat> yang kedua perempuan ada masa-masa tidak sholat haid biasanya orang tidak sholat atau tidak sholat pas haid ya kalau tidak sholat memang tidak sholat biasanya dia pikir Gak baca Quran padahal benteng yang sangat kuat adalah dikir pagi dan sore dikir pagi dan dan sore apakah orang yang haid boleh membaca dikir itu boleh boleh ya baca dikir pagi dan sore ini ya biasanya orang sudah nggak dikir gak baca Quran ya ya tidak ada benteng akhirnya mudah bagi setan untuk apa masuk Ya, kita lanjutkan yaitu yang nomor 7. Annahu qila sebenarnya dia yang terkadang dikatakan innaha aw suratin nuzilat kamilan. Kata nazalat kamilan. Sesungguhnya dia Al-Fatihah adalah awal pertama kali surat yang turun secara kamilan, secara sempurna. Lakin laisat hiya awal ma nazar. Akan tapi ya, bukanlah dia yang pertama kali ya turun bal inna awala ma nuzila bil Qur'an kalau Allah Ta'ala ikra bismi rabbika alladhi khalaq khalaqal insana min 'alaq akan tapi semuanya pertama kali apa yang turun dari Al-Qur'an adalah firman Allah Subhanahu wa taala ikra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq ikra rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma ya'lam Fakabalah Allah Ta'ala summa anjala suara Allahu Ta'ala Kemudian Allah menyempurnakan menyempurnakannya Kemudian Allah menurunkan surat-surat yang lainnya Allah Ta'ala ya, Maka Allah Ta'ala Kalau ayat yang pertama kali turun berkaitan dengan dakwah dakwah Surah Al-Mudasir Ya yang mudasir para Rabbaka kafir Pada ya, kata ya, Nomor 8 Annaha mustamilatun ala du'a Wa ala afdaliyah Wa ala afdalihi Suratan ladina an'amta alaihim Ghairil maghdubi alaihim Waladhalin Sesungguhnya Al-Fatihah yang mencakup atas doa. Dan yang paling waktunya adalah Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa 'ala adabi du'a fahamidallah ta'ala summa sana 'alaihi summa tamjidu. Jadi antara adab berdoa adalah Allah Subhanahu wa menyanjung Allah Subhanahu Mengagungkan, kemudian mengagungkan summa tawassul ilaihi bil ibadah wahdah. Ini pentingnya. Kemudian tawassul berperantara ya, kepadanya dengan apa? Bil ibadah wahdah. Dengan ibadah ya, kepada Allah saja. Wa isti'anah bihi dunasiwah Dan berperantara isti'anah ya meminta pertolongan ya dengannya siwa. Itu selain uh, bukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, tapi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada butuhan, ini adalah ada kita berdoa. ولهذا يرجى أن يستجاب بداعي إلى هو أتي melihat di atas. Oleh karena itu, ya, sangat diharapkan rasanya akan diijabahi bagi orang yang berdoa idza huwa di bihadil jika dia mendatangkan ya dengan adab-adab yang seperti ini maka kita boleh ya setelah kita uh, memuji Allah SWT kita bertawasul dengan ibadah kita hanya kepada Allah sebagaimana bisa tiga orang India tersebar dalam dalam gua dia bertawasul dengan apa amal ibadah ya. dengan amal ibadahnya nah, ini boleh kita eh, gunakan juga ketika kita minta kepada Allah mungkin dalam keadaan yang apa permintaan yang sangat eh, apa itu sangat besar seperti itu ya. atau ketika kita tiba musibah yang sangat besar Minta kepada Allah bertawasul dengan amal kita, dengan amal amal kita. Insya anak Nabi ya Sallallahu Alaihi Wasallam sami juga gitu di mana telah sahih Saya habis dalam hadis bahwasanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah mendengar juga gitu Salah seorang laki-laki yang dia menyuruh berdoa kepada Allah SWT Wa ya ya Rabbi ya Rabbi Dia berkata wahai tuhan wahai tuhan Faqala alaihi salatu wassalam Ajilah hada Sa'da'an faqala lahu aw li ghairi Idza salla'akum falyabda' bi tahmidihi bi tahmidi Rabbi jalla wa'ala جل وعلا والثناء عليه ثم يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بعد بما شاء Saudara Rasulullah mengatakan dia telah tergesa-gesa, terburu-buru. Kemudian dia memanggilnya ya, dan berkata padanya atau pada selainnya selain orang tersebut Rasulullah mengatakan kita sholat ahadukum Falyabda bitahlumi Apabila sholat Mungkin maksudnya sholat di sini ada berdoa Karena sholat Asal eh, Katanya adalah asal Secara makna Bahasa kita adalah berdoa ya, Sholat itu Asal <clears throat> Secara bahasanya Itu kita adalah doa jika berdoa di antara kalian, maka hendaklah yang mulai dengan bertahmid, memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menyanjung atasnya kepada Allah Subhanahu wa taala, atas Allah Subhanahu wa taala. Summa yusalli ala nabi sallallahu alaihi Kemudian dia bersolawat. Salat yang kedua, salat yusalli nanti sama. Antara salat yusalli artinya sholat dan salat yusalli artinya adalah solawat itu sama. Wazannya sama. Maka pertanyaan, sholat apa yang tidak pakai wudhu, tidak pakai tohar sah? Jawabnya apa? Sholawat. jawabnya adalah sholawat. Ya. ya karena sholat di sini maknanya adalah secara bahasa doa. Ya. Jika salah seorang yang akan berdoa, maka dalam memuji Allah SWT, menyanjung Allah SWT, kemudian bersolat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, summa kamu batu ya kemudian yang meniru batu ya setelah itu bimasa dengan apa yang dia kehendaki Lakat batu Kalau pernah belajar Nahu Itu pernah dibahas tentang batu dan kobli Karena tidak di atau kobli kalau lafaznya itu berarti ada kata-kata yang dihilangkan. Ya, maksud dari pembaca atau penulis atau yang mengatakan itu sebenarnya itu ada sesuatu yang dihilangkan. Ya. <clears throat> Beda kalau dia ganti bimba dihi, ya, setelah itu. Ya. Maka seperti amma batu ada pun setelah itu ya, setelah memuji Allah SWT maka jika ada eh, kata-kata e, yang dihilangkan, sesuatu yang mahdud maka dikatakan bak tidak bakti dan wa ada ada doa. Maka ini adalah ada berdoa. Ahmidallah wa asli alaihi bima huwa ahluhu. Pujilah Allah, sanjunglah atasnya ya bima huwa ahlu. Ya, dengan apa yang dia adalah pemiliknya. Summa salli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian salawatlah atas nya ya sallallahu alaihi wasallam sebagian orang salah mengatakan salawat ini sallallahu alaihi wasallam ya karena mengatakan sallallahu alaihi wasallam ini salah jadi banyak uh, muslimin uh, eh, memanjakan salam ya. pikiran salam gitu ya. Padahal kemarin harusnya apa? Salama ya, Salam Fi'il atau isim? Fi'il atau isim? Fi'il Fi'il ini wasal wasallam ya. Bukan masalah. nah. Ya. Wabadaha sal hajadaka Dan setelah itu sal Sal itu maknanya is'al Nah itu tulisan tulis is'al al qaryah hajataka hajat. wa amil Ayustaja laka dan harapkan ya yaitu dikabulkan untukmu <clears throat> Tapi ada peringatan di sini kita ada ya terkadang terbuat bid'ah siapa ba'dunas al-yawm sebagian manusia hari ini di hadis surah fitnatan yaitu dengan di dalam surat ini dengan suatu bid'ah fasalu yahtimuna hadat du'a wa tak bihadza al-khutab wa yaqra'unaha 'inda ba'd al-munasabat wa hadha Fasalu maka menjadilah mereka yang kamu yang yahtimuna bihadad doa. Mereka mengakhiri ya <clears throat> dengan apa tiga ini ketika doa setelahnya adalah al-fatihah. yang tadi bihadal khutab dan mereka memulai dengannya al-khutab khutbah-khutbah ya khutbah-khutbah. Wa yaqra'unaha dan mereka membacanya yaitu itu al di sebagian yaitu munasabah peristiwa-peristiwa kejadian-kejadian atau acara-acara tertentu memulai dengan Al-Fatihah terakhir dengan fatihah dan yang maksudnya kenapa? Kenapa? Tidak ada orang yang Tidak ada orang Contoh, apabila dia berdoa, kola lima haulahu. Maka dia akan berkata di sekelilingnya, di sekitarnya Al-Fatihah. Yakni ikra'u Al-Fatihah. Maksudnya adalah bacalah oleh kalian Al-Fatihah. Bapak nasi yabtadi'u biha fi khutbah fi khutabihi fi Dan sebagian manusia mereka mengamali dengannya dalam khutbah-khutbah atau di ya kejadian-kejadian atau keadaan-keadaan tertentu wala idon wala jadi termasuk wala juga artinya suatu keterkincilan suatu kesalahan di anna ibadati mabnaha ala tauqif wal ittiba <clears throat> Rasulnya ibadah-ibadah itu mabnaha ya, bangunannya ya, kalau jadi bangun seperti itu alat tauqif yaitu di atas tauqif ya, berhenti ketika Rasulullah SAW tidak mengajarkan berhenti apabila Allah dan Rasulnya tidak mengajarkan tauqif mencontoh apa yang diajarkan Rasulullah SAW tiba dan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ini sebagian kesalahan yang dilakukan oleh sebagian manusia. Sebagian manusia. taala bismillahirrahmanirrahim. Bismillah al-jar wal majrur muta'alliqun bi mahdhuf. Bismillah adalah susunan jar dan majrur. <clears throat> Bi harfu jar Bismillah nama Allah. Il majrur yang dia muta'alliq. Ya. Dia ada hubungannya dengan satu yang mahdhuf, satu yang dihilangkan. وهذا المحذوف يقدر فعلا متأخرا مناسبا dan yang mahdhuf ini diperkirakan atau dikira-kira dengan fi'il yang diakhirkan dan sesuai dengan fi'il kata kerja yang diakhirkan dan yang sesuai. Fa'idha kulta bismillah Apabila engkau mengatakan bismillah Jika engkau mengatakan bismillah wa anta turid kul tuqaddar fi'la bismillahi akum. Setelah engkau baca bismillah dan engkau mengendaki untuk makan, maka engkau perkirakan fi'il tadi itu, pekerjaan tadi itu bismillah akum. Ya. Bismillah saya makan. Kalau minum ya bismillah saya minum. Ya. Jadi sebenarnya setelah bismillah itu ada fiil kata kerja yang dihilangkan, yang dihilangkan, mahal ya, yang hilang. Batakdir <clears throat> huna dan perkiraan di sini dalam Al-Fatihah fi hadis surah dalam surat ini Bismillahirrahmanirrahim, ya dengan nama Allah aku membaca aku aku membaca jadi kalau kita lihat dalam beberapa uh, eh, kita kitab nahu itu biasanya kalau jad majur itu selalu bergantung berkaitan dengan sesuatu yang makhluk sesuatu yang dihilangkan. Wa mana bismillahirrahmanirrahim aqra'u musta'inan mutabarrikan bismillah. Mana dari bismillahirrahmanirrahim aku baca dengan meminta pertolongan dan meminta perubah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Hada tidak aradta an aqra. Ini apabila engkau berkendak atau menginginkan untuk membaca. Wa fil wudu'i dan di dalam wudhu misalkan dalam dalam wudhu atau untuk mustahinan memutabarrikan bismillah Aku berwudu dengan meminta pertolongan dan meminta barokah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Wa inda dan ketika menyembelih ya, menyembelih hewan maka bismillah atbah mutabarrikan wa musta'inan bismillah dengan nama Allah aku menyembelih minta barokah minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. dengan nama Allah wa ismun yang eh, penting ini huna mufradun lakinnahu mudhaf dan isim di sini ismillah tadi itu ismullah nama Allah di sini adalah mufrad yang mufrad atau yang bukan ma'rifah lakinnah mudhaf akan tapi dia adalah mudhaf disandarkan walau itu jalalah mudhafu ilaih dan lafaz jalalah Allah adalah mudhaf ilaih yang disandarkan padanya Yakunu ulama Maka para ulama mengatakan Innal mufrada al-mudhafa Yufidul umum Sesungguhnya suatu yang mudah, eh, yang mufrad yang dia mudah, yang disandarkan itu memberikan pengertian umum. Maksudnya apa? Yakni dulu ala kulli syai' menunjukkan atas segala sesuatu. <clears throat> Walaysa ala wahidin faqat. Maka tidak hanya pada satu bentuk saja, ya. hanya satu saja. Kalau Allah Taala Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian meminta uh, menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala la tuhsuha. Kalian tidak akan bisa menghitung. Hada syahid. Maka ini adalah syahid penguat. nikmat nikmat itu mufrad atau jamak? Nikmah. Mufrad atau jamak? Mufrad. Jamaknya apa? Ni'am. Jamak dari mufrad adalah eh, jamak dari e, nikmat adalah ni'am. Nikmatan mufradun. Wa ma'atalika nikmatullahi la tuhsa. Ya. Walaupun demikian, nikmat Allah itulah tuhsa, tidak akan bisa dihitung wala hasralaha, dan tidak ada batasan. Maka ini menunjukkan bahwasanya sesuatu yang mufrad yang disandarkan kepada itu ma'rifah. ini menunjukkan umum <clears throat> Waqad qala ulama dan telah berkata para ulama inna ismallahi huna yashmul jami' asma'illahi Sesungguhnya nama Allah ya Ismullah ini mencakup seluruh nama-nama Allah annaka inda matakul bismillah Seakan-akan engkau annaka inda matakul Tatkala engkau mengatakan bismillah Bismillah annaka ya, barroka wastata'in Fi kulli ismi min asma'illah Maka seakan engkau Yaitu bertabar dan meminta pertolongan dengan setiap nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Walaysa bi ismin wahidin faqat. Ya, tidak hanya dengan nama yang satu saja. Wa qawluna muta'alliqun bil mahdhuf dan perkataan kami mu'tal muta'alliqun bil mahdhuf bergantung dengan sesuatu yang dihilangkan li'anal jar wal majrura ma'mulani karena sungguh dan majrur itu ma'mulani suatu yang dikenai walabudda li kulli ma'mulin min amin dan harus ya, likuli makmul setiap makmul itu pasti ada amil ada pelakunya ada pelakunya satu yang dikenai pekerjaan itu mesti ada pelakunya وقدرناه متأخرا لفائدتين Maka kami takdirkan dengan mutakhiran karena dua faedah. <clears throat> Yang pertama, al-faidah ula at tabar bi bismillah azza Minta barokah dengan mendahulukan yaitu nama Allah Subhanahu wa taala. Minta barokah. Faedah yang kedua adalah al-hasr, batasan. Li'anna ta'khirul amil yufidul hasan. Karena sesungguhnya mengakhirkan amil ya, pelakunya tadi itu yang membuat apa itu e, satu yang dikirim kerja tadi itu yufidul hasan itu memberikan <clears throat> faidah batasan. Karena kataku seakan-akan mengatakan la aku bismi ahadin ahadin mutabarrikan bihi wa musta'inan bihi illa bismillahi azza wa jalla seakan-akan kau mengatakan la aku bismi ya biismin Bismi ahadin aku tidak akan makan dengan nama seseorang ya dengan mencari barokah meminta pertolongan illa bismillah ya kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala ini ini begitu dalamnya yang Syekh Husaimin ketika apa itu menerangkan menggali tentang lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Inilah perbedaan ulama dengan yang bukan ulama. Ya. Maka ternahu fi'lan li'anna al-asla fil amali al-af'al Dan kami perkirakan fi'il Di belakang, di sebelah tadi kenapa kok fi'il ya, Kok bukan isim Atau bukan huruf, apalagi huruf Lihatlah asal karena sesungguhnya asal fil amal dari suatu perbuatan itu adalah al-af'al, adalah pekerjaan, yaitu perbuatan. Asal dari yaitu amal ya, pekerjaan itu adalah al-af'al, yaitu perbuatan. wahada jadi wa ahlu nahwi. Dan ini diketahuinya oleh ahlu nahwi, ya, wa mengetahuinya ahlu nahwi. Walihada lihada la ta'mal al-asma illa bisyurut oleh karena itu <clears throat> tidak akan beramal iseng-iseng nama-nama itu kecuali dengan syarat-syarat. Jadi kenapa kok diperkirakan fiil? Karena asal dari suatu amal adalah pekerjaan yaitu eh, afal, fiil, kata kerja. Ya. Kalau isim ya, tidak karena istri itu tidak akan bisa beramal kecuali dengan beberapa syarat. Maka terdapat munasiban anna adullu ala maksud Dan kami perkirakan munasiban yang sesuai kan anna karena semuanya ia Ya adullu apa Adullu ala maksud Itu lebih menunjukkan Ya al maksud atas sesuatu yang di yang dimaksud Walihada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lam yadbah fal yadbah bismillah. Ya, karena itu Rasulullah mengatakan Barang siapa yang dia belum menyembelih Maka adalah dia menyembelih dengan nama Allah Auqala sallallahu alaihi wasallam ala bismillah Atau beliau mengatakan ala bismillah Atas nama Allah Fakhasa al-fi'il Maka Rasulullah mengkhususkan itu fi'il tadi Wa Allah hadzal lafdu alamun. Dan firman Allah SWT perkataan Allah ini adalah lafaz alam. Apa alam? Nama. Ala dzatir rabbi atas zat Rabb. Azza wa jalla. Yukhtasu bihi la yusamma bihi ghairuhu dikhususkan dengannya la yusamma bihi ghairuhu tidak dinamai dengannya selain Allah Subhanahu wa taala. bahwa asul asma dan ini adalah asal dari al asma. Para ulama ikhtilaf apakah Allah ini antara al dan ilah dari gabungan antara al dan ilah apakah memang Allah seperti ini? ada mengatakan Allah asal adalah al kemudian digabung dengan ilah ya Ilah apa ya? Ilah sesembahan Al-ilah Kau nanti digabungkan diidolongkan, Kemudian menjadi Allah Dalam mengatakan ulama yang lain mengatakan tidak Allah ya Allah ya, Tidak tidak ada sama-sama tidak ada tidak dari alif lam kemudian digabung menjadi ilah ya sama ilah kemudian menjadi Allah tidak Allah taala e, eh, intinya seperti itu Di sini perkataan uh, eh, saya Saimin sama bihuilmu ya maka tidak boleh seorang selain Allah SWT mempunyai nama Allah bagaimana dengan yang lainnya Aziz Hakim boleh nggak kira kira boleh nggak nama-nama yang lain Aziz Hakim rohim, boleh nggak boleh Di sana eh, beberapa ulama termasuk Syekh bin Bas dan juga bin Syekh Utsaimin mengatakan, ya kalau yang dimaksud hanya sekedar nama itu boleh. Tapi kalau yang dikendaki adalah sifat, ya, sifat maka tidak boleh. Kalau hanya sekedar nama, nama pokoknya nama saja. Ya. ya. tidak tidak mengambil bahwasanya dia adalah aziz, maha perkasa tidak, tapi yang sekedar namanya saja. Ya. Bapak Faqalat itu aziz. Ya, Tapi laki berkata itu istrinya Aziz. Ya waktu itu itu e, eh, Julaiko istrinya Aziz ya. <clears throat> ya. Maka kali yang dimaksud hanya sekedar nama boleh. Tapi kalau yang dimaksud adalah sifat maka tidak boleh. Kemudian yang kedua, kalau dia dalam keadaan pakai alif lam, maka tidak boleh. Namanya sama Al Aziz, wah boleh dicari. Namun eh, hakim tidak boleh, tidak boleh. Tapi kalau aziz saja, hakim saja, ya masih dibolehkan. Selama itu hanya sekedar nama, sekedar nama. Tapi saya bebas mengatakan yang afdol adalah depannya dikasih Abdul, Abdul Aziz, ya, Abdul mufur, Abdul Hakim, ya, seperti itu. Cuma kita boleh dan tidaknya maka kita ya dihitung e, Rincian Kalau pakai imlam tidak boleh. Ya. Kemudian kalau pakai kita pakai imlam boleh selama itu hanya sekedar sifat sekedar nama bukan sifat. Ya, bukan sifat. Yang kita selesaikan satu ini. Walihada di asma tabiatan lahu. Oleh karena itu datang nama-nama ya nama-nama yang lainnya itu mengikuti baginya itu mengikuti Allah jadi nama-nama Allah yang lain itu mengikuti lafaz Allah subhanahu wa taala wa ya'ti daiman matbu'an illa fi mawadin qalilatin dan akan datang senantiasa matbu'an mengikut ya kecuali dalam beberapa tempat yang sedikit ah, illa fi mawadi'a qalilatin kecuali dalam beberapa tempat yang sedikit. Mislu eh, mislu qaulihi ta'ala contohnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala siratal eh, siratil azizil hamid alladzi lahu ma samawati. Ini sedikit sekali. Kemudian siratil azizil hamid ya jalannya al aziz al hamid yaitu Allah alladzi lahu ma fis dalam surah Ibrahim. Ini satu yang sedikit biasanya Allah ditentukan kemudian baru disebutkan yaitu nama-nama Allah yang yang lain. Fa inna kalimat kalimah tabi'atun lima qablaha wa huwa Maka kalimat ini mengikuti terhadap apa yang sebelumnya tapi ini adalah sesuatu yang sedikit. Ya. Ada sebagian orang yang ketika membahas mungkin membahas tentang asma Allah mempunyai nama tapi tidak punya sifat. Allah aziz tapi tidak Allah mendengar bila sama. Allah sami bila sama seperti itu. Allah itu mendengar tapi tidak punya pendengaran. Nah, sebagai orang seperti itu. Nah, ini satu kesalahan, satu kesalahan. Allah Taala Al-Isra, itu yang bisa kita sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada pertanyaan di sini? Boleh tidak ada kita akhiri dengan doa kami Tuhan jenis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.